berada, Alhamdulillah kita telah bersama dengan Kiai Haji Tengku Julkarnain langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Selamat menyimak. Tapi kemudiannya nggak pakai waktu. Kalaupun pakai waktu pendek sekali nggak sampai sedetik. Kalau Allah mau katakan kemudian pakai waktu, Allah pakai summa. Summa juga kemudian tapi waktunya lama. ثم ila إلى السماء وهي Kemudian Allah beristawa kepada langit. Ketika itu langit masih berbentuk asap. Berapa lama Allah memerintah langit supaya menjadi satu benda yang sangat besar sekali? Mungkin miliaran tahun hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena Allah pakai summa. Lama. Jadi alam semesta ini, galaksi-galaksi, bintang, bulan, semua ini dulu asalnya adalah sebuah benda yang sangat besar. Satu. Dari asap, Tuhan berputar, Allah putar dengan kodrat dan iroda Allah sampai menjadi satu benda yang sangat besar sekali. Kemudian benda itu fafataknahuma, kami ledakkan. Ah, Allah pakai fa. Waktu memerintah langit itu istawa Allah pakai summa. Summa istawa ila sama tapi ketika Allah mau meledakkan itu, Allah pakai fa. Awalam yarol ladzina kafaru an samawati wal ardo kana tarotko. Belumkah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah yang kafir-kafir itu tahu bahwa dulunya langit dan bumi itu satu benda yang satu. rotko satu. huma. Allah pakai fa. Dalam satu detik atau kurang dari satu detik kami ledakkan benda itu. Maka jadilah seluruh langit bintang bumi ini. 1400 tahun lebih yang lalu Quran sudah cerita ada ledakan dahsyat. Fafataknahuma. Manusia baru tahu belum sampai 50 tahun. Ada seorang ilmuwan Yahudi yang ada di Amerika cacat, tidak bisa jalan. Namanya Stephen Hawking. Dia bilang alam semesta terjadi dari sebuah ledakan dahsyat. Big Bang Theory. Teori Big Bang ledakan dahsyat. Ah. Kalau Allah pakai fa, itu nggak pakai waktu atau cepat sekali. Kalau Allah mau dengan irodahnya, dengan kudrat dan irodahnya, kudrat itu kekuasaan Allah, irodah kemauan Allah. Allah itu ada sifatnya. Salah satu sifat Allah itu berkehendak. Berkehendak. Allah mau menciptakan manusia. Itu kehendak Allah. Dan jadi, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat olehmu ketika Allah berfirman pada seluruh malaikatnya, pada para malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia satu orang di dunia sebagai khalifah. Allah berkehendak. Jadi disebut irodah Allah. Kita aroda sayan kalau Allah berkehendak pada sesuatu, maka Allah cukup katakan kun ya, Perintah Allah jadi langsung jadi. Allah nggak perlu bikin manusia harus dikurual-kurual dulu kayak istri kita bikin kue bolu itu nggak perlu. Allah memerintah jadi maka nah kemerdekaan ini pun karena Allah Subhanahu Wa Taala mau 300 tahun lebih kita dijajah Belanda nggak menang-menang tuh lawan Trunojoyo lawan Belanda kalah Trunojoyonya dikhianati oleh saudara seperguruannya sendiri Untung Suropati lawan Belanda kalah. Wiran Diponegoro lima tahun lawan Belanda kalah. Ditangkap waktu berunding. Diajak berunding tangkap. Wan Kuiman Bonjol lawan Belanda kalah. Ditangkapnya waktu berunding. Orang-orang licik itu kalau udah repot Ayo kita berunding, berunding tangkep. Nggak tahu malu, mana punya malu orang nggak iman aja nggak punya, mana punya malu. Kadang-kadang ulama itu kadang-kadang kalau mau ditangkap pergi dulu. Nah kalau ayo nggak apa-apa, ayo ayo nanti ditangkap. Namanya licik. Ya, harus pergi dulu. Nanti kalau udah turun dia atau mati dia baru kita pulang. Perlu juga sekali-sekali. Mana tahu kayak Belanda ya kan, runding-runding tangkap. Ketika itu semua berdoa untuk merdeka. Waktu itu penjajahannya penjajahan Jepang. Uh kejam, baju aja nggak dikasih. Gitu. Itu bagi baju baju karung. Waktu itu Buya Hamka masih di Medan tahun 1937 Buya Hamka di Medan. Buya Hamka membuat satu koran namanya Pewarta Delhi. Medan itu kota Delhi, Delhi. Istana Sultan Maimun itu istana Sultan Delhi menjelang tahun 42 Belanda uh, Jepang datang. Belanda kalah, Jepang masuk. Komandan Jepang itu datang kepada Buya Hamka. Bertanya kepada Buya Hamka, "Wahai Buya Hamka, kalau orang Islam itu kalau sholat wajib berpakaian nggak?" Kata Buya Hamka, "Wajib menutup aurat." Berapa yang perlu? Ya minimal lutut sampai pusar. Kalau ditutup dah sah. Kalau nggak punya, kalau nggak punya pakai karung pun boleh, pakai daun pun boleh. Kalau nggak ada itu ya telanjang pun boleh sholat. Begitu Buya Hamka bilang begitu Jepangnya pulang besok seluruh baju disita oleh pemerintah Jepang. Seluruh pakaian-pakaian disita semua. Sehingga orang Indonesia nggak punya baju pakai-pakai kain dari karung, dari kulit-kulit kayu. Pada saat itu Buya Hamka menulis, Wahai anak-anakku kaum pemuda, kalau datang orang kafir bertanya kepadamu tentang hukum agamamu, jangan kau beritahu. Karena mereka minta penjelasan tentang hukum agama bukan untuk diamalkan, tapi untuk dipakai menghancurkan kita. Itu pesan Buya Hamka itu. Kalau datang orang kafir nanya, Pak, sholat itu wajib nggak? Wajib. Nutup aurat wajib? Wajib. Bagaimana auratnya? Dari kepala sampai kaki. Sudah, gitu aja. Gak perlu pakai celana cocok juga sah. Udah, diambil semua, kita disuruh pakai celana cocok. Sebab dia bertanya bukan mau memenuhi keperluan kita. Tapi dia bertanya tentang hukum-hukum Islam adalah untuk memakai hukum itu untuk menghancurkan kita. Itu pesan Buya Hamka itu. Saya masih ingat sekali pesan itu saya baca dan insya Allah saya sampaikan malam ini supaya kita berhati-hati dengan musuh-musuh agama Allah. Mereka mau tahu tentang Islam bukan untuk baik tapi untuk memukulin kita. Ketika itu semua diambil Jepang, pakaian diambil Jepang, makanan diambil Jepang, kita nggak bisa makan nasi, nasi diambil semua sama Jepang. Akhirnya laki-laki diambil untuk kerja paksa bikin jalan, bikin rel kereta api. Mati, romusa, romusa itu kerja paksa, kerja paksa. Nggak dikasih makan, mati dibuang, mati ditanam. Jutaan bangsa Indonesia mati. Pada saat itu kesengsaraan sampai puncaknya. Kita mau perang melawan Jepang gak berani, Jepang kejam. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Indonesia semua berdoa. Anak-anak kecil berdoa, ya Allah ya Tuhanku, usirlah penjajah Jepang yang kejam. Bapak saya dibunuh ya Allah. Anak kecil. Perempuan-perempuan malam tahajud, ya Allah suamiku diculik Jepang, usirlah Jepang ya Allah dari negeriku ya Allah. Oh, suami kami mati dan nggak tentu ribanya Jepang kejamnya ono nangis perempuan bapak-bapak ibu-ibu yang tua-tua semua doa ya Allah ya Tuhanku usirlah dan jajahan yang kejam ini didengar Allah tangisan orang Indonesia apa yang terjadi Amerika membuat dua bom atom satu dijatuhkan di Nagasaki satu dijatuhkan di Hiroshima Jepang menyerah kalah. Menyerah dan meninggalkan Indonesia tanpa syarat. Amerika kenal juga enggak dengan kita, kita juga enggak ada hubungan apa-apa dengan Amerika, tapi Allah kirim kekuatan Amerika untuk mengebom Jepang dan Jepang angkat kaki dari Indonesia. Ah, enggak ada lagi penguasa kita merdeka tanpa perang. Yang menghancurkan Jepang Amerika. Ketahuan dari radio pemuda-pemuda tampil Khairul Saleh dan kawan-kawan Orang Jawa Barat, orang Karawang Rengas Dengklok Mereka kumpul semua di situ Bung Karno kita desak untuk memerdekakan Indonesia Bung Karno nggak berani Jadi jangan terlalu mengatakan Bung Karno lah satu-satunya yang berjasa nggak juga Bung Karno nggak berani menghadapi Jepang yang kejam itu Ragu-ragu Bung Karno Diculik diculik sama anak-anak muda ini dibawa ke negara Dengklok di Kerawang Bung Hatta Bung Karno dibawa sana eh, mobil disuruh bersidang untuk membuat teks proklamasi jadi anak-anak muda yang tampil anak muda yang berani akalnya agak pendek dikit perang-perang mati-mati begitu namanya anak muda Nah diperlukan juga anak-anak muda seperti itu Kalau enggak susah juga Indonesia merdeka Kemudian dibuatlah teks proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi di lapangan media Jakarta dibacakan teks proklamasi oleh dua anak bangsa terbaik Bung Karno dan Bung Hatta kami bangsa Indonesia proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta dibacakan merdekalah kita anak muda yang berperan waktu itu maka saya bahagia ini yang ngaji banyak anak muda sebab anak muda ini lebih berani menanggung resiko daripada orang-orang tua Orang tua lebih arif, tapi anak muda lebih berani menanggung resiko. Kalau anak muda dan orang tua bergabung, maka kuatlah keadaan negara ini. Tapi tidak lama Oktober, pemerintah sekutu turun ke Indonesia untuk mendamaikan antara Belanda dengan Indonesia. Pasukan perdamaian dipimpin oleh Inggris. Ternyata Inggris berkhianat mereka di dalam kapal perangnya membawa tentara-tentara Belanda nikah untuk kembali menjajah Indonesia. Pusatnya dibikin di Surabaya. Pada saat itu seorang ulama karismatik Jawa Timur tampil. Pendiri Partai Islam pertama Majelis Syura Indonesia. Pendiri Nahdlatul Ulama tahun 1926 yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari beliau menulis satu resolusi jihad bahwa melawan penjajah Belanda yang datang kembali dengan pengkhianatan perselingkuhan yang dilakukan oleh tentara sekutu Inggris itu harus dilawan dengan perang dan perang melawan itu adalah jihad karena perang melawan kebatilan dan kalau mati mempertahankan kemerdekaan itu matinya mati syahid dijamin masuk surga maka kembali tampil seorang pemuda Bung Tomo jadi nggak bisa lepas dari anak-anak muda Bung Tomo membacakan resolusi jihad itu dan kemudian membakar dada pemuda-pemuda Surabaya dengan teriakan Allahu Akbar. Kita lawan penjajahan ini, maka peranglah terjadi. Meskipun dalam catatan kurang lebih 11 ribu pemuda-pemuda Surabaya mati syahid. Akan tetapi Jenderal Sekutu Malabi terbunuh di tempat itu dan kita tetap merdeka Belanda tidak bisa menjajah kita nah ini semua tentu dengan usaha mati-matian dari bangsa Indonesia terutama kaum muslimin tapi ditambah dengan irodah Allah kehendak Allah SWT bahwa Indonesia mesti merdeka maka di pembukaan Undang-Undang Sofak diakui dengan rahmat Allah yang maha kuasa kita merdeka ini karena itu irodah Allah SWT meskipun kita berusaha ada ada usaha dari kita secara syariat kalaupun gagal kita tetap dihitung mujahid kalau berhasil kita dapat dua dapat kemerdekaan dan dapat pahala jihad kalau kalah kita terbunuh kita jadi mujahid meskipun kita tidak dapat kemerdekaan nggak ada ruginya itu mati si syahid menang dapat juga pahala syahid dapat juga merdeka Republik Indonesia Nah, oleh karena itu dalam hati kita itu harus kita tanamkan bahwa tidak bisa terjadi apapun kecuali dengan izin Allah, dengan kehendak Allah. Kita manusia hanya berusaha saja. Dan setiap usaha kita tidak akan sia-sia. Jika kita melakukan usaha kebaikan, meski nggak berhasil, kita tetap dapat pahala. Omayya'mal mithqala dzarratin khairan Siapa berbuat satu kebaikan, Ya tetap Allah lihat pahalanya ya rohu Allah lihat dan Allah akan bayar pahalanya. Pahalanya satu kebaikan sepuluh. Manja abil hasanati falahu asyuram salihat. Satu kebaikan dibayar sepuluh. Kita mungkin nggak lihat saking kecilnya kebaikan itu. Tapi Allah lihat, ya rohu Allah lihat dan Allah bayar pahalanya. Gak ada rugi-ruginya kita. Berbuat baik. Makanya berbuat baik itu disuruh. Pastabikul khairah. Berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Dan setiap berbuat kebaikan mesti Allah bayar pahala. Gagal atau berhasil gak urusan kita itu urusan Allah. tak? Pertama kalau Allah azam. Kita mau buat buat. Sudah kita buat gagal. Alhamdulillah gagal gak ada masalah. Kita tetap dapat pahala sebagai seorang pejuang. Berhasil kita dapat dua, dapat keberhasilannya dan dapat pahala perjuangan yang ada ruginya. Seorang laki-laki mau nikah. Dia cari asbabnya, cari dananya. Karena perempuan sekarang nikah paling enggak 20 juta ya. Ya. Enggak anak saya nikah ala kadarnya saja. Berapa mau bayar-bayar, enggak mau bayar juga enggak apa-apa. Akhirnya saya dikasih duit satu ikat. Pakai karet ikatnya. Saya hitung sekitar dua setengah juta. Kawin anak saya. Enggak ada masalah. Apa urusannya? Eh kalau kita mau nikah ada sebab lah kita cari maharnya, kita cari duit untuk uang uang pernikahan, bayar KUA, bayar buku nikah segala macam kita usaha, usaha. Kita dapat uangnya, kita cari gadisnya, kita lamar, usaha juga itu. Khitbah namanya, melamar. Melamar itu usaha. Diterima, alhamdulillah. Ditetapkan hari pernikahan, oke. Okay. Dua hari lagi mau menikah terjadi banjir. Calon istri anyur Dan jangan nikah, Ya kita tetap dapat pahala, tetap dapat pahala nikah. Meskipun gak jadi, tapi tetap dapat pahala nikah. Ya kita tetap bujangan belum nikah, tapi dapat pahala nikah. Nah, ini hakikat amal itu. Kita kepingin tahajud nanti malam mau tahajud. Kita sudah pasang jam beker Jam sekarang dari HP aja disetel jam 2.30 bunyi alarmnya. pun tidur jam 2.30 biasanya alarmnya bunyi, setelannya suara ayam berkokok. banyak oh, oh, oh, saking capeknya ketiduran bener sampai keringetan tuh ayam kokok gak bangun-bangun. benar-benar nggak dengar sama sekali sampai akhirnya baterainya habis mati pokoknya berhenti bangun-bangun ajam subuh waduh langsung bangun waduh nggak nggak ya, tahajud ya sedih juga sholat subuh tapi tetap dikatakan dia ber, diberi pahala sholat tahajud karena dia sudah berusaha untuk bangun malah sudah setel baker tapi dia tidak jadi karena tidak mendapat iroda Allah SWT tidak dapat taufik, tidak dipilih Allah untuk beramal. Apakah sia-sia? Enggak. Mana sia-sia dia? Semua dibayar oleh Allah dengan pahala. Ini hakikat kerja kita. Insya Allah paham ya? Semuanya tergantung Allah SWT, tapi kita disuruh usaha. Kenapa kita disuruh usaha? Pertama kita tidak tahu takdir Allah. Tahu kita takdir Allah nggak tahu. Apa yang kau makan besok? Kita nggak tahu. Dikatakan kamu tidak akan tahu apa yang kau makan besok, apa yang kau kerjakan besok nggak tahu. Rencana bisa dibuat. Ah, tugas kita berencana. Pastikah yang kita rencanakan itu terjadi? Tidak kecuali Allah beri taufik. Kalau ketemu mau kita dengan mau Allah baru jadi. Kalau kita udah mau pun udah settle semuanya, udah beres semuanya rapi, direncanakan. Kalau Allah bilang enggak, enggak. Satu orang laki-laki dia bilang sama istrinya besok bikin kari kambing sambal terasi sama udang goreng sayurnya rebus sawi oke okay, dicatat sama istrinya pagi-pagi habis sholat subuh dikasih duitnya nih 300 ribu banyak banget man ya pokoknya harus beres karena saya besok ulang tahun mau makan istimewa istrinya pun senang berangkatlah ke pasar dibelilah kari kambing dibeli kambingnya, dibeli bumbu-bumbunya, beli udang sekilo, dimasak. Jam 10 suaminya telepon, udah, sudah mas, sebentar lagi masak. Jam 11 sudah masak, sudah mas, tinggal ngerebus sayur sawinya aja. Jam 12, Kang Mas mau pulang nih. Ah, sholat zuhur di kantor langsung pulang, makan di rumah. Oke, okay, oke. Okay. Jam 12 kurang 5 azan, sholat zuhur. Selesai cepat-cepat, turun dari lift mau makan di rumah rumah nggak berapa jauh dari kantor sampai di lantai bawah ketemu bosnya kemana kata bosnya pulang bos makan siang nggak bisa hari ini rapat kenapa Jokowi perintah harus rapat tapi bos nggak ada tapi tapi naik ke atas tapi saya belum makan makan disediakan naik lagi ke atas nah yo rapat sebelum rapat makan nasi bungkus sekali dibuka ikan gembung. rencana sudah matang tapi Allah tidak beri taufik Allah nggak pilih yang berlaku tetap iroda Allah swt akhirnya dengan jengkel dia makanlah itu ikan kembung gorengnya kekeringan lagi ke agak-agak campur-campur angus jengkel dia bukan main akhirnya dia telepon istrinya tak usah ditunggu lagi saya nggak pulang rezeki hari ini kan kembung setengah satu adiknya si suami itu mau pergi kuliah lewat depan rumah suap abangnya meletus ban sepeda motornya dor pinggir lompat tukang tampal ban Joni Gultom Eh Gultom Kau tampal dulu ku ini Tampal apa rusak Ini robeknya sejengkal Tidak bisa ditempel <laughs> Jadi ya mesti diganti baru, ya gantilah baru. Mana ada nggak ada stok. Tunggulah, aku pergi dulu ke Senen. Pergilah si Gultom tadi naik motor, mobil, metro mini ke Senen. Berapa lama? Kira-kira satu jam lah. Pusing kepalanya si Ade. Oh ini dekat rumah Kang Mas. Belok dia jalan kaki ke rumah abangnya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam kata istrinya kebetulan rejeki kamu. Kenapa? Ada kari kambing sama udang. Loh, ini kan untuk Kang Mas. Masmu sudah makan ikan gembong. Rupanya rezeki kali kambing itu rezeki adik ipar. Dimakan habis sama dia. Jadi semua yang kita rencanakan cukup jadi rencana. Kalau berhasil perencanaan itu terjadi, kita ucapkan alhamdulillah. Kita dapat pahala. Kalau nggak berhasil, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dapat pahala. Ada ruginya orang Islam. Jadi itu yang pertama. Kalau kita kerjakan apa yang kita mau, kita dapat pahala kalau itu baik. Kalau berhasil kita bersyukur, alhamdulillah dapat pahala lagi. Kalau nggak berhasil sudah kita kerjakan sebaik-baiknya kita tetap dapat pahala. Nggak berhasil kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kita tetap dapat pahala. Tapi yang berlaku tetap takdir Allah juga. Kan masalahnya kita nggak tahu takdir Allah itu apa. Ya bukan aja yang kita mau rencana. Hanya dua saja. Berhasil, alhamdulillah. Tidak berhasil, Rumusnya orang Islam itu kan kerja sungguh-sungguh ditambah doa sungguh-sungguh sama dengan berhasil. Bukan. Kerja sungguh-sungguh tambah doa sungguh-sungguh hasilnya sama dengan tawakal. Kerja sungguh-sungguh, rencana rapi, malam tahajud sungguh-sungguh. Gagal. Innalillahi wa inna ilaihi. Tetap dapat pahala tetap. Allah akan ganti rezeki lewat cara yang lain. Tidak usah putus asa. Berhasil kita ucapkan alhamdulillah. Bukan karena aku ya Allah tapi karena engkau. Hilang kesombongan. Coba kalau saya bekerja, saya berdoa, pasti berhasil. Begitu gagal joget di jalan dia tang ting deng, tang deng, tang deng. Gila dia, gila. bisa kita lawan kehendak Allah. Nggak bisa kita lawan kehendak Allah. Kalau Allah mau, mana bisa ada yang melawan? Kalau Allah tidak mau, siapa yang bisa menjadikannya mau? Tidak ada. Tapi jangan pernah putus asa mengatakan dah semuanya terserah Allah aja saya nggak usah kerja. Eh mana boleh. Pertama kita tidak tahu bentuk takdir Allah itu kayak mana. Kedua usaha itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kita jadinya bergantung pada Allah. Allahus Samad. Berhasil, Alhamdulillah. Tidak berhasil, innalil. Berhasil kita bersyukur. Tidak berhasil kita bersabar. Mana mau kemauan kita nggak berlaku kemauan kita. Kita ini hamba Allah. Semuanya yang berlaku pada diri kita adalah kehendak majikan kita. Siapa majikan besar kita? Allah Subhanahu Taala. Seorang hamba manapun, mana punya kemerdekaan atas dirinya kita ini hamba Allah, wa ibadur rahman, hamba Allah. Allah hamba Allah kita tidak berhak berbuat apapun atas diri kita. Maka diajari sama Nabi la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya enggak ada kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Angkat jari aja enggak kuat kita kalau enggak izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bilang saya masih sehat, saya masih bisa melakukan ini itu. Allah bisa tukar dalam beberapa menit kita jadi orang yang tidak berdaya kuat baru menang main tinju begitu keluar dari gedung olahraga mau masuk mobil ke kesambar truk langsung gepeng gini. jangan kita pikir kita kuat hebat superman pemain superman itu Christopher Reeve bantengnya bukan main saya masih SD ya nonton film superman itu SD atau SMP kelas 1 itu lihat orangnya tegap keker tinggi besar ganteng bisa terbang di film kuat bisa ngangkat mobil macam-macam Terjadi apa yang terjadi? Dia lagi naik kuda, jatuh dari kuda, patah lehernya, lumpuh sampai mati. Superman lumpuh. Apa? Ah, apa yang berlaku mau kita apa maunya Allah? Maunya Allah. Kalau kita pikir-pikir orang kuat mestinya kuat, belum tentu. Namrud itu kuat. Nabi Ibrahim diikat sama dia dibakar. Nabi Ibrahim nggak bisa ngelawan, lemah. Namrud itu sampai ngaku Tuhan saking merasa kuatnya. Dia perintahkan seluruh rakyatnya untuk menyediakan kayu bakar. Satu orang wajib nyetor satu kayu. Bayangkan kalau satu kota Mesopotamia Irak itu ada 500 ribu orang aja 500 ribu batang kayu ditumpuk jadi satu setinggi gunung dibakar begitu apinya nyala siapa yang bisa deket gak ada yang bisa deket 2 kilometer masih panas Namrud bilang udah sekarang masanya udah hidup api semua tangkap Ibrahim lemparkan ke sana gak bisa bos jauh kenapa panas panas Gak ada yang bisa melemparkan Nabi Ibrahim. Kalau gak percaya bos lempar sendiri dah. Gak bisa. Wanasnya bukan main. Akhirnya iblis datang membisikkan kepada Namrud gampang, bikin ketapel aja. Ketapel raksasa dari tiang ram, istana Namrud. Dari istana Namrud tuh depannya itu ada tiang dua. Maka saya kalau lihat rumah orang tiangnya gede dua, ini rumah Namrud sendiri. Saya teringat gitu, teringat saya. Orangnya bukan bukan Namrud, bukan rumahnya. Rumah Namrud ada tiangnya gede dua dibikin ke ketapel raksasa Nabi Ibrahim ditarik rame-rame di tiang istana Namrud yang dua itu ting dilemparkan bayangkan sekitar kurang lebih 2 km terbang cung panas terik Nabi Ibrahim nggak kekuatan apa-apa nggak -apa, ada badannya diikat kakinya diikat dengan rantai besi ketika terbang berapa detik lah itu ting. saat itu malaikat Jibril datang malaikat Jibril berkata Ibrahim, saya akan menyelamatkan kamu dari kezaliman Namrud ini. Dari problem persoalan hidupmu ini. Nabi Ibrahim kenal sama mereka Jibril sering antar wahyu. Nabi Ibrahim tanya, kamu ini datang mau menyelamatkan saya? Ah, siapa yang suruh? Allah yang suruh? Bukan. Saya datang sendiri karena saya sayang sama kamu. Kamu sahabat saya, jadi saya mau menolong kamu ini. Kata Nabi Ibrahim minggir. Saya nggak perlu kamu. Minggir, minggir. Nggak perlu saya pertolonganmu nggak perlu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Biarkan aku berwakil hanya sama Allah aja. Kamu nggak usah. Ah, begitu hebatnya. Kita ya. baru jadi lurah aja pakai satpam empat. Jadi bupati pakai ngiung ngiung ngiung ngiung ngiung ngiung apalagi presiden dua kilometer pas pampres pasang kumis tebro Allah lah pembela sebenar-benar pembela kata Nabi Ibrahim minggir saya nggak perlu kamu wahai Jibril saya perlu hanya Allah ini tawakal Tuhan Allah aku hanya bertawakal sama Allah hanya berwakil pada Allah Allah perintah langsung Fakulna ya nar kami berfirman kata Allah, "Hei api, uni bardan, jadilah kamu dingin." Kata ahli tafsir, andai kata bunyi kuni bardan berhenti sampai situ, Nabi Ibrahim mati beku. Saking dinginnya. Tapi ayat itu disambung. Ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu hai api dingin dingin yang menyelamatkan Nabi Ibrahim. Sejuklah, kayak di kulkas lah. <laughs> Gak bikin mati di freezernya itu enggak di bawah tuh. Ya Allah 40 hari api menyala Seluruh rantai yang menginginkan Nabi Ibrahim hancur jadi air Cair Tapi baju Nabi Ibrahim jenggotnya, alisnya, rambutnya, tubuhnya, kulitnya tidak terbakar Nabi Ibrahim sejuk dapat makan dari udara selama 40 hari. 40 hari api padam. Abunya setinggi gunung begitu. Tiba-tiba Nabi Ibrahim jalan keluar. Dilihat orang peduli lu, nggak mati? Enggak. Panas? Enggak. Dingin sejuk. Lapar? Enggak. Dikasih makan, kasih minum. Lah rantainya mana? Ah rantainya cair, panas dong. Ya kalau sama si rantai apinya panas. Tapi sama saya apinya dingin. Allah Maha Kuasa. Dalam hal dalam dalam tempo yang sama pada kejadian yang sama di dalam api yang sama terdapat dua keadaan yang berbeda bertolak belakang Rantai-rantai hancur terbakar panas, cair jadi air. Tapi tubuh dan pakaian serta bulu-bulu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Di dalam api Nabi Ibrahim merasa sejuk. Di luar api Namrud dan seluruh rakyat yang merasa panasnya luar biasa. Innama amruhu idza arada sayan ayyakula lahu kun. Allah mau bikin apa saja Allah kuasa. Fa'alu lima yurid. Allah sanggup bikin apa saja dalam keadaan yang sama dirasakan berbeda bisa. Ah, sekarang tinggal kita mau pilih mana. Kita pilih syariat Allah atau pilih melanggar syariat Allah itu saja pilihan cuma dua. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها demi jiwa dan kesempurnaan kejadian jiwa sungguh pada jiwa manusia kami beri dua jalan yang satu jalan dosa yang satu jalan takwa beruntunglah orang yang membersihkan hatinya mengikuti jalan takwa sabar Nabi Ibrahim dibakar aja sabar. Dan rugilah orang yang mengotori jiwanya mengikuti jalan dosa. Ketika terjadi persoalan selalu aja dua jalan. Pilih jalan Allah atau pilih melawan jalan Allah. Itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Asal setiap ada persoalan mesti tumbuh dua jalan. Mau jalan Allah punya atau jalan setan punya. Pilih dan tidak ada jalan ketiga. Saya tidak berpihak ke sana dan tidak berpihak kemari. Jadi di mana kamu? Saya di tengah-tengah. Tengah-tengah berarti setan juga. Dihitung ke sana. Di tengah-tengah berarti dihitung ke sana juga. Tidak ada jalan ketiga, hanya ada dua. Tawakal sama Allah atau tidak tawakal sama Allah. Hanya itu aja tunduk dengan aturan Allah atau melawan aturan Allah. Hanya dua aja, nggak ada netral, mana ada. Lihat ketika Nabi Isa alaihissalam cerita tentang kejadian agama dihina. Waktu itu Nabi Isa lahir di Palestina. Palestina sedang dijajah oleh Romawi. Romawi zaman zaman Nabi Isa kejam. Sebelumnya baik, zaman Julius Caesar bagus. Disitulah ditulis kalender matahari itu. Sehingga Nabi Isa lahir ditulis tahun 1 Masehi. Ada karena sudah dibuat oleh Julius Caesar. Tapi 7000 tahun sebelumnya orang-orang suku Maya dari Amerika Latin sudah pakai kalender matahari. Sedangkan orang Parsi, orang Mesopotamia sejak zaman Namrud sudah memakai kal kalender bulan. Orang Cina sudah 2600 tahun pakai kalender bulan. Orang Parsi 5000 tahun lebih pakai kalender bulan. Makanya Nabi Muhammad pun waktu lahir sudah ditulis hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sudah ada karena memang sudah dipakai, bukan berhasil temuannya Nabi Muhammad, bukan. Sama dengan kalender matahari itu ditemukan suku Maya sudah dipakai tapi dimodernisasi, ditulis, dipakai oleh kerajaan Parsi di seluruh dunia, jajahan Parsi zaman Julius Caesar. Tapi ketika Nabi Isa lahir, penguasa Parsi itu di di Palestina namanya Pilatus Orangnya kejam, ama, zalim. Itu kuburan-kuburan orang soleh dibongkar, batu-batunya diambil, dijadikan arena gladiator, duel. Orang budak-budak di duel pakai pedang, oh, pacuan kuda. Masjid-masjidnya dibongkar, batu-batu gedenya diambil, dibangun untuk tempat apa itu pertandingan-pertandingan oh, kuda berlatih pedang bunuh-bunuhan gitu dibikin arena-arena bahasa Inggrisnya juga arena arena-arena jadi orang-orang Nasrani waktu itu terasa terhina masjidnya dihancurkan batunya diambil untuk arena semuanya gila olahraga gila seni olahraga seni olahraga seni sampai ulang tahun kemerdekaan pun berdoa males joget-joget kan lama doa dua menit jogetnya dua jam repot akhirnya apa yang terjadi Nabi Isa melawan kekuasaan Romawi dan ditulis di Quran surah As-Saff ayat terakhir Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah Hai kamu orang beriman jadilah kamu pembela-pembela agama Allah kita ini Kama qala Isa bin Maryam lil Sebagaimana Nabi Isa dulu pernah berkata kepada murid-muridnya kaum Hawariun, "Man ansari ilallah?" Siapakah di antara kamu yang mau membela agama Allah? Qala al-hawariyun. Menjawab murid-murid Nabi Isa kaum Hawariun, Hawariun itu artinya berbaju putih. Dan Salah satu lagi arti hawarin itu nelayan pencari ikan. Jadi nelayan cari ikan berbaju putih itu bahasa nya hawariyun. Makanya Nabi Isa itu kalau ada perayaan Natal, murid-murid Nabi Isa itu di gereja selalu diperankan oleh 12 orang pemuda pakai jubah putih, ada tempat ikan di pinggangnya. Nelayan berbaju putih, namanya kaum Hawariyun. 12 orang. Berkata kaum khawariun "Nahnu ansarullah." Kamilah penolong-penolong agama Allah itu. Nah 12 orang ini keliling mendatangi negeri-negeri mendakwahkan agama di surah Yasin tiga itu. Habibun Najjar salah satunya itu. Paulus salah satunya di dalam surah Yasin itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun itu murid-murid Nabi Isa yang berdakwah. Mereka dibangunkan, hei bangun semua Bani Israel. Ini agama kalian sudah hancur nih masjid menjadi hancurin, jadikan arena olahraga. Orang nggak lagi sembahyang, orang lagi nggak puasa, nggak lagi bayar zakat. Kuburan-kuburan orang-orang soleh dihancurkan. Batunya diambil untuk arena balap kuda, main gladiator segala macam. Bangun, bela agama. فآمنت طائفة من Bani Israel Sebagian Bani Israel itu bangun dan membela agamanya Maka ifah Sebagian lagi mengingkari panggilan itu Gak mau Jadi dua aja Bangunlah kamu belalah agama Ini negara mau merdeka dari penjajahan Belanda Belanda datang membonceng nikah. Di belakangnya ada tentara Belanda yang akan menghancurkan kita lagi. Oh, bulan November 1945. Kiai Hasim Asyari keluarkan resolusi jihad. Eh pemuda bangun, bela negaramu dari penjadahan jolim. Sebagian bangun, sebagian masih juga ada pengkhianat. Mesti ada namanya pengkhianat itu. Tuan tertakur itu di mana-mana ada. Mesti ada. Quran bilang ada. Tidak ada golongan ketiga. Bangun bela agama atau menolak membela agama dua saja. Yang ketiga nggak ada. Saya nggak netral, nggak bela sana, nggak bela sini, nggak ada. Hanya dua. Amanat ta'ifatum Ifatum bani Israel. Sebagian beriman bela agama. Wa kafarat ta'ifah. Separuh lagi menolak. Sudah, dua saja. Hadis Nabi pun cerita begitu. Kalau ada kejadian tentang urusan besar mau merdeka atau datang musuh menyerang negeri kita atau datang orang merusakkan agama kita atau datang orang bikin pabrik narkoba atau di desa kita berdiri tempat pelacuran maka itu kita harus bangun bela agama atau kita diam kita termasuk membiarkan kemungkaran membela penista agama itu itu saja hadis bilang begitu man ra'a mungkaron barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran falyughayyiruhu biyadihi. Wajiblah dia menukar dengan kekuasaannya. Kalau Anda presiden, keluarkan SK presiden. perfu oh, perfu menutup Nutup tempat pelacuran, nutup hukum mati agen-agen narkoba. Nah, itu kalau presiden yang keluarkan keputusan itu kuatnya bukan main. MPR, DPR mengesahkan sebagai undang-undang, wah itu kuat sekali. Kalau nggak sanggup dengan kekuasaan, nggak punya kekuasaan, Fabilisa nih, Dengan lidah, ye, anjerit. Ah, dengan kekuatan itu, tangan hebat. Kalau presiden dengan DPR bikin undang-undang, sahkan, wah itu langsung jalan itu. Penegak hukum semua kerja langsung. Misalnya ini, di Indonesia ini narapidana pencuri dan koruptor itu ada lim satu hari makannya itu 15 miliar. Satu hari. Lembaga permasyarakatan itu mengeluarkan uang 15 miliar per hari untuk maling-maling dan koruptor-koruptor. Sayangnya lah duit sebanyak itu yang serahkan darut tauhid berapa siap ini gedung besar yang tapi itu sudah terjadi. Kalau saya yang mengusulkan Udah maling-maling gak usah ditahan, ngapain 15 juta apa 15 miliar makannya sehari? Potong aja tangannya, kok suruh pulang, ya kan udah. Gak usah kasih makan, lumayan hemat 15 miliar sehari. Setahun berapa triliun? Tapi kan nggak ada kekuatan, saya nggak pegang kekuasaan. Coba kalau Pak Jokowi yang ngomongkan saudara-saudara, saya telah keluarkan keputusan Presiden Perpres dan sudah dijadikan undang-undang oleh DPR. Mulai besok maling-maling yang malingnya semiliar ke atas tangannya dipoto, cepret, suruh pulang, makan sendiri di rumah masing-masing. Betapa kuatnya kalau dengan kekuatan tangan. Nggak mampu ya dengan mulut. Kalau orang-orang yang mempunyai kekuasaan dengan tangan tidak mau bergerak, ya kita dengan mulut bergerak terus. Dan perlu kita memilih pemimpin yang punya kekuatan tangan mau menghancurkan kemaksiatan. Bagaimana Jawa Barat ini bebas dari tempat pelacuran? Bagaimana Jawa Barat ini bebas dari narkoba? Perlu penguasa yang care, peduli siang dan malam tentang itu. Jawa Timur itu seluruh tempat pelacuran beres, tutup semua. Koli yang sudah 100 tahun tutup. Itu Jawa Timur. Kenapa? Karena gubernurnya mau dan ulamanya bersatu. Cuman ada tinggal satu lagi waktu itu kata ketua MUI Jawa Timur. Bukhari Abdul Somad. Kiai Haji Bukhari Abdul Somad. Satu lagi yang belum bisa bubar karena apa? Karena yang punya kiai. Rumah pelacuran yang punya kiai. Ah, dia punya panti asuhan juga, dia punya pelacuran juga, belum bisa bubar. Datang kiai ke situ, pelacur-pelacurnya jumpa didakwah tobatlah kamu ya kiai dah malam nih kiai nginap sini aja diskon 50 persen ya Masya Allah tinggal satu aja yang belum tas sekarang mungkin sudah berhasil ditutup tapi doli yang begitu hebat sejak zaman Belanda tutup kenapa karena pemimpinnya mau Jawa Barat kan perlu juga kita pilih pemimpin yang mau membersihkan Jakarta apa Jawa Barat ini dari maksiat-maksiat dan memaksa semua warga negaranya untuk taat hukum. Jangan hukum hanya untuk kita yang kecil-kecil, yang besar-besar nggak pakai hukum. Ini susah. Nah ini kita nggak bisa dengan tangan, kita nggak penguasa, tapi kita dengan mulut. Dengan mulut kita bisa memilih pemimpin yang berkuasa yang akan membela agama. Terpilih itu. Kadang-kadang kayak Kiai Haji Ma'ruf Amin cerita, Ketua MUI bilang, susahnya ini kadang-kadang ini pemuka-pemuka agama kita pun gak konsisten juga. Datang nanti calon, tolong dukung saya Kiai, ah saya dukung insya Allah. Pulang, Kiai-Kiai yang lain protes, Pak Kiai, itu orang itu jangan didukung. Kenapa? Salamnya aja gak beres. Assalamualaikum, Assalamualaikum, gak beres salamnya. Jangan dipilih itu orang gak soleh kok. Apa kata kiainya? Saya pun tahu salamnya nggak beres, tapi salamannya beres. Salamannya itu mantep, tebel itu. Itu yang repot itu. Kita usaha harus dibuat. Gak bisa dengan mulut ya dengan hati. Padahal kata aful iman benci dengan hati selemah-lemah iman. Tapi gak mengubah keadaan. Saya sering ceritakan di mana-mana kalau saya yang jemur padi 200 kaleng di depan rumah saya duduk di kursi menjaga padi jangan dimakan oleh ayam. Tiba-tiba ayam tetangga 200 ekor datang makan padi saya. Saya melihat dari tempat duduk saya dengan marah, benci dengan hati. Kau makan padiku. Satu hari padinya habis dimakan ayam. Karena cuma benci dengan hati nggak memanfaat apa-apa. Harus dengan tangan bangun kejar-kejar tuh ayam. 10 menit kita kejar-kejar habis itu kita duduk sampai sore nggak ada satu ekor ayam pun berani datang. Kalau dia lihat masih ada kita situ, oh, masih ada setan itu dia. Ini harus kita buat. Memang keputusan akhir tetap keputusan Allah juga. Tapi usaha yang kita buat dibayar pahala kalau kita berbuat dalam kebaikan dalam agama Allah. Di dalam ayat yang saya baca tadi, Kulillahumma malikal mulk. Katakan Allahumma ya Allah yang memiliki kerajaan, yang memiliki kekuasaan. Allah memiliki kekuasaan, gak ada yang lain. Tu'til mulka man tasya' Allah mendatangkan kekuasaan kepada siapa Allah mau. Dia itu nggak bisa dilawan. Tapi usaha ke arah itu kita boleh buat. Kalah, kita nggak berhasil, kita ucapkan inna lillahi. Kalau berhasil kita ucapkan alhamdulillah. Gustur gak nggak pernah kampanye. Gustur gak nggak pernah kampanye. Matanya nggak melihat lagi Gustur. Ijazah nggak ada. Ijazah apa Gus Dur nggak ada, S1 nggak ada. Lawannya Amin Rais, Profesor Doktor, pahlawan reformasi, dosen 32 tahun, punya partai politik PAN, keliling Indonesia naik kapal terbang charteran, kampanye untuk jadi presiden, nggak jadi presiden, dua kali keliling kalah. Gus Dur duduk-duduk aja jadi presiden. Ditanya orang, Gus, kok bisa jadi presiden? Ya nggak tahu, uang saya diangkat. Yu'til mulka man tasha. Allah beri kekuasaan kepada siapa? Allah. Watansiul mulka mimman Allah tarik kekuasaan dari siapa Allah mau. Siapa yang sangka Bung Karno akan berhenti jadi presiden? Gak ada yang sangka. Sebab presiden Bung Karno itu presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Sampai wafat baru berhenti. Tidak ada pemilihan umum untuk presiden zaman itu. Pemilu tahun 1955 hanya memilih partai politik untuk memilih DPR yang namanya anggota DPR RI waktu itu namanya konstituante milih presiden nggak ada tapi tahun 1966 pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS Bung Karno berhenti jadi presiden Allah mau cabut Allah cabut aja Allah mau berikan kekuasaan Allah berikan saja masalahnya kita kita mau yang diberikan kekuasaan itu orang yang soleh. Kita usaha ke arah itu, kita doa ke arah itu. Tetapi yang terjadi tetap takdir Allah. Takdir Allah terjadi kalau soal pemimpin ini adalah sejauh mana kita punya keku ke kekuatan iman dan amal. Kalau 90% rakyat Jawa Barat soleh, maka pasti yang terpilih nanti gubernur yang soleh. Itu pasti. Kalau satu desa itu, misalnya ada satu desa, diadakan pemilihan kepala desa secara demokrasi. Satu desa itu maling 90%. Kira-kira yang menang siapa? Kiai apa Raja Maling? Raja Maling. Ya, masuk akal. Memang harus begitu. Kalau satu desa itu rata-rata isinya pelacur semua. Kira-kira yang menang jadi kepala desa? Kiai apa Germo? Ya tergantung rakyatnya. Jadi kalau Indonesia ini kalau 90% orangnya soleh, pasti yang terpilih presidennya so, soleh. Kalau 90% rakyat Jawa Barat ini soleh, pasti yang terpilih jadi gubernur orang soleh. Sekarang masalahnya kita berjuang menjadikan rakyat kita ini soleh. Sehingga nanti yang terpilih orang soleh. Kalau 90% orang si satu negeri itu jahat, ya pasti terpilih pemimpinnya orang jahat. Karena pemimpin itu adalah cermin bagi rakyatnya. Kenapa Fir'aun bisa seumur hidup jadi raja di Mesir? Karena seluruh rakyatnya itu mayoritas kayak Fir'aun. Tidak beriman kepada Allah SWT. Senang kepada kebatilan. Yang gak senang pada kebatilan cuma Nabi Musa dengan Bani Israel. Diusir. 600 ribu cuman diusir ke pinggir laut. Mereka nyebrang ke Gurun Sinai selamat. Tapi Fir'aun dibunuh Allah SWT dengan tentara-tentaranya di tengah laut itu tenggelam semua. Allah matikan dia, Allah cabut kekuasaan itu. Paham? Waktu izuman man tasha waktu diluman tasha. Allah bisa membuat orang jadi hebat. Allah juga kuasa membuat orang jadi hina. Hari ini mungkin kita hebat, besok jadi orang hina. Bisa aja. Hari ini dielu-elukan, besok masuk penjara. Bisa, bisa kan? Hari ini masuk penjara, besok jadi pejabat. Bisa? Nabi Yusuf masuk penjara 16 tahun, jadi menteri. Bisa kan? Lex Walensa dulu ada di Yugoslavia itu. Pimpinan-pimpinan buruh setiap sebentar masuk penjara, setiap sebentar masuk penjara Tiba-tiba jadi presiden. Siapa sangka? Allah mau menghina orang bisa, Allah mau memuliakan orang bisa. Ya dikal khair. Pada Allah lah segala macam kekuasaan dan kebaikan. Inna kaala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah. Maha berkuasa atas segala takdir. Segala kehendak apapun akan tunduk dengan kemauan Allah subhanahu wa ta'ala nah, inilah yang perlu kita pahami Intinya serahkan pada Allah, usahalah sebaik-baiknya, doalah sekusuk-kusuknya, berdoalah sebanyak-banyaknya, tetapi ujungnya serahkan pada Allah, tawakal Allah. Kalau berhasil alhamdulillah, tidak berhasil innalillahi. Tapi kalau kita termasuk dalam golongan yang berjuang pada kebaikan, meskipun gagal kita tetap dapat pahala dan dapat kedudukan mulia. Nabi Nuh dakwah 900 tahun. Sampai umur 950 tahun Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Istrinya aja nggak beriman kepadanya. Yang beriman cuma 80 orang. Tapi Nabi Nuh tidak disebut Rasul yang gagal. Nabi Nuh lima tahun sekali dapat satu murid. Lima tahun sekali dapat satu murid. Bayangkan. Tapi Rasulullah, Nabi Nuh dipanggil Rasul Ulul Azmi. Rasul yang paling menderita berjuang untuk agama Allah SWT. Sampai sini saya ingatkan mari kita kumpulkan dana yang ada untuk mempercantik dan menyelesaikan bangunan masjid kita ini dari Darut Tauhid ini. Nah, kita harapkan Bapak Ibu sekalian untuk mengeluarkan dana yang ada bagi pembangunan Darut Tauhid di Geger Kalong ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu bayarkan hari ini secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi sirron wa Dua-duanya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai untuk membagikannya. Siapa yang bergerak untuk mengutipnya silakan. Salatullah ya Rasulillah Salatullah Salam الله على ياسين حبيب الله تواصلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهدين رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله

lahir di Bandung tahun 93, agama asal Katolik, karyawan swasta, akan mengucapkan kalimat syahadat memeluk agama Islam dengan izin Allah dan tanpa paksaan dari siapapun. Mana saudari kita Jacinta Luciana? Ya. Tidak ada mikrofonnya di mana? Di bawah atau di atas? Ibu. Baik, baik. Nah, sekarang sudah siap untuk masuk agama Islam ya? Insya Allah. Insya Allah. Islam itu mudah, selamat, bersih. Sekali kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah dengan lidah dan kita akui dengan hati kita bahwa tiada yang disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah maka kita telah mendapatkan iman dan kalau kita mati insya Allah kita dijamin surga oleh Allah SWT tinggal beramal soleh kalau kita dalam seumur hidup penuh dengan amal-amal soleh kita masuk surga tanpa diperiksa-periksa tapi kalau banyak dosa apa boleh buat tetap juga kita harus menjalani hukuman di hari kiamat dan kita tidak mau untuk itu orang yang masuk Islam seluruh dosanya seumur hidup diampuni oleh Allah SWT Innal Islam yahdimu makana qablahu hadis Bukhari. Sesungguhnya masuk Islam itu membersihkan seluruh dosa-dosa di masa lalu. Sehingga setelah mengucap dua kali syahadat, orang tersebut seperti bayi baru lahir dan rahim ibunya. Kayaumin waladathu ummuhu. Seperti baby baru lahir dan rahim ibunya suci murni tanpa dosa. Nah, semoga saudari Jacinta Luciana ini bisa mendapatkan janji Nabi dan janji-janji Allah ini. Yahdi mayasya Allah beri hidayah pada siapa Allah mau. Mudah-mudahan hidayah ini kekal sampai akhir hayat. Dan kita bisa jumpa di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikuti saya. Apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah illallah wa ashadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa tiada Tuhan Bahwa tiada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Kecuali Allah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasul utusan Allah adalah Rasul utusan Allah. Alhamdulillah. Nah saudara Jacinta Luciana sekarang sudah menjadi saudari kita. Sama-sama beriman. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Dan persaudaraan ini kekal sampai hari kiamat insya Allah. Ya, dan kita doakanlah supaya saudari Jacinta Luciana ini kekallah hidayah ini sampai akhir hayat. Diberikan rezeki yang luas, dipilihkan jodoh yang soleh, dan diberi anak-anak yang soleh dan soleha serta membawa hidayah bagi seluruh keluarga dan saudara-saudaranya yang lama serta menjadi contoh teladan baik atas kita orang-orang Islam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solehah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. amin ya Allah min ya rahman ya rahim amin ya mujibas sa'ilin Allahumma bisirril fatihah wa bibarakatil fatihah wa bikaramatil fatihah istajib du'ana wa hajatana wa tamim taksiruna ya arhamar rahimin siratal mustaqim ila sunnatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina suil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah fil الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا waj'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin wa sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Bapak-bapak ibu-ibu sekalian ini nanti ada dokumen yang akan ditandatangani oleh saudari Jacinta dan saksi-saksi saya sudah menandatangani dan surat ini nanti bisa dipakai hamba keperluannya yang lain. Sekarang A Hakim mau menegur kita silakan. A monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallah khairan. Ustaz Tengku, semoga Allah mengistiqomahkan Ustaz jadi ulama kekasih Allah, pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh jamaah. Ah, mohon maaf bila suaranya kurang jernih karena ini sedang dalam perjalanan ihram dari Medina menuju Mekah Al-Mukarram. Mohon didoakan semoga haji ini haji yang mabrur dan mabrur bagi semuanya. Saudaraku sekalian, orang yang paling merdeka dalam hidup ini adalah yang la ilaha illallah. Tidak menuhankan apapun siapapun selain hanya jadi hamba Allah semata. Allah Maha tahu isi hati kita. Allah tahu apa yang memenuhi hati kita. Allah tahu siapa yang paling kita cintai, yang paling kita sandari, yang paling kita gantungi, yang paling sering kita ingat. Dan kalau yang ada di hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tahu huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Wa huwa sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di hati Wasiru kaulakum awizharubi innahu به إنه sudur. بذات mau engkau jaharkan atau mau engkau sirkan kata-katamu Allah maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati oleh karena itulah pergulatan yang sesungguhnya adalah pergulatan hati pergulatan hati agar tidak diperbudak oleh apapun dan siapapun selain jadi hamba Allah semata. Hamba Allah adalah kehormatan yang tidak ada bandingannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan semesta alam, pemilik jagat semesta alam yang begitu dahsyat. Sedangkan sebagian besar orang menjadi hamba dunia, padahal dunia ini walladzi ma fil adi jami'a. Dunia ini adalah pelayan kita, dalam mengabdi kepada Allah. Bayangkan betapa hina dan rendahnya orang-orang yang menjadi hamba duniawi ini. Hamba harta, hamba kedudukan, hamba penampilan, hamba penilaian orang, hamba kekuasaan. Siapapun yang menghamba kepada yang seharusnya jadi pelayan kita, maka tidak ada bandingannya kehinaan oleh karena itu mari di hari kemerdekaan ini kita evaluasi diri. Jangan sampai kita menjadi makhluk yang hina dina sesudah Allah mengangkat derajat kita. Menjadi hamba Allah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semoga Allah memberikan kesempatan dalam sisa umur ini untuk memberi kemampuan kita jujur menilai diri kita sendiri dan segera bertobat dengan doa yang sangat penting bagi kemerdekaan diri kita. Allahumma inna bika min an nushrika bika say'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Inilah doa yang harus kita panjatkan dan kita dilindungi Allah dari menyekutukan Allah terhadap apa-apa yang kita sudah tahu dan mohon ampun dari apa-apa yang kita tidak tahu. Semoga Allah mengisi kemakam kita dalam ketauhidan dan semoga Allah memilih kita menjadi jalan hidayah sehingga semakin tersebar ketauhidan. Jadilah manusia-manusia merdeka dengan tauhidullah Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam kebaikan di dunia ini maupun di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Semoga Allah selamatkan pergi pulang dan mendapatkan haji yang mabrur. Saudara-saudara sekalian, sudah jam 9. Ada yang mau bertanya? Satu orang? Ya, silakan. Kuat-kuat aja ngomongnya. Waalaikumsalam Yang tidak tersentuh api neraka. Amalan yang membuat dia tidak tersentuh api neraka. Ketakwaan. Kalau takwa masuk neraka aja enggak. Karena surga untuk orang bertakwa uiddat lil muttaqin Wasiqal ladzina taqarrabahum ilal jannati zumara orang bertakwa digiring masuk surga serombongan-serombongan tanpa masuk neraka sama sekali nah takwa itu dua saja mengerjakan perintah Allah yang wajib dan yang sunat dan meninggalkan larangan Allah yang haram dan yang makruh dah itu aja pokoknya asal perintah Allah wajib sunat jangan pikir-pikir kerjakan terus kalau larangan Allah biar makruh, biar haram, pokoknya dilarang. Asal dilarang nggak usah. Insya Allah kita menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa masuk surga tanpa diperiksa-periksa. Seandainya kita masuk neraka juga karena banyak dosa. Ada dua amalan yang menyebabkan kulit kita walaupun masuk neraka tidak terbakar. Menjadi hijab di atas neraka. Apa itu? Pertama, air mata yang mengalir karena takut kepada Allah. Mungkin kita satu hari menyesal pernah berbuat dosa. Sedang sendirian gak ada orang. Kita teringat, ya Allah aku telah melakukan ini. Orang tidak tahu tapi engkau pasti tahu. Maka kemudian timbul rasa menyesal dan takut. Kemudian kita ucapkan di lidah kita ini pelan-pelan gak ada orang yang tahu. Astagfirullahaladzim. Kemudian mengalirlah air mata penyesalan di pipi kita. Maka air mata itu kita sapukan ke seluruh wajah kita maka kulit yang pernah disentuh air mata yang menyesal karena berdosa pada Allah haram dibakar api neraka. Sehingga nanti malaikat kalau mau menseleksi orang yang di dalam neraka, mau diangkat keluar dimasukkan ke surga, maka malaikat nomor satu lihat wajah-wajah orang. Ada orang-orang yang di neraka jahanam seluruh tubuhnya hangus terbakar tapi wajahnya